Alhamdulillah pembacaan sholawat telah selesai dan waktu karena sudah terlalu malam saya mohon izin dari para kiai, para habaib untuk menyampaikan sepatah dua patah kalimat di tempat ini nasihat khusus untuk diri saya dan hadirin semuanya. Saya kira sudah tidak ada sambutan lagi ya. Alhamdulillah nanti bisa ditutup oleh Pak Kiai Umar doa sebagai doa penutup. Dan mereka alhamdulillah kalau merasa saya merasa senang dan gembira bisa kumpul bersama orang-orang yang dicintai Allah dan menyindai Allah orang-orang yang dicintai Rasul dan menyindai Rasul mudah-mudahan berkat beliau-beliau semuanya kita semua mendapatkan berkah dunia wal akhirah berkah di dalam urusan duniawi kita dalam urusan ukhrawi kita berkah dalam umur kita insyaallah semuanya barakah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah alhamdulillah malam hari ini ponorogo termasuk subhanallah Rasulullah seneng banget delok Ponorogo bengi iki wong koyo ngene akeh para kiai ini para habaib top luar biasa hebat ini namanya kebersamaan bersama itu indah bersama itu nikmat bersama itu kuat Orang yang bersama insya Allah akan selalu merasakan kenikmatan segala sesuatu kesulitan dan permasalahan kalau kita selesaikan dengan bersama akan lebih ringan dan mudah. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya di waktu pengajian. Dimanapun kita berada, kita harus bersama dalam menciptakan suasana yang kondusif. Suasana suasana yang tenang, tenteram dan bahagia dalam ketaatan kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dan meriki kula nek nasihat buatan pas, tapi ini nasihat sehingga nek mau kula dua didorong saka mburi yang kon ngomong. Ada pendapat dan Solo niku. Saya waktu dulu kenal sama Mbah Kusnan yang sini saya perlu sampaikan lagi. Ambillah ilmu dari air. Air itu bisa kita ambil ilmu ketenangan. Air itu membuat tenang sekitar. Air itu membuat sejuk sekitar. Itu air. Jadilah kita manusia, muslim, mukmin, muslimat, mukminat yang selalu membuat sejuk atau membuat tenang sekitarnya. Ampun kata Solo, Solo jadi buang ngono apa. Tapi dek ingin ditakoni malaikat sing mati kuwi. <laughs> sing mati tak Mas, jenengan agami napa? Islam mosok. Malaikat ini ki cerita lagi cerita, cerita wae. Ora tenan tapi cerita. kuberi takon agamamu apa? Oh, Islam mosok. Lu sumprit ngomongnya. <laughs> Mati sisa iso sumprit-sumpritan bareng karo malaikat. Lah kok iso? Mosok Islam mati ning gereja. Lah <laughs> jenenge wong Islam ora kaya ngono kuwi le. Islam mati ning gereja tak ke kuwi Islammu. Namanya orang Islam mati neng masjid. Mati pas sujud ya Islam mati orang gereja. Hati-hati ya, ini guyon tok guyon. Hei bangsaku, hei umat Islam terutama tunjukkan Islam itu damai. Panjenengan ampun purun diprovokatori setan-setan iblis yang mengatakan kudu begini kudu jangan. Ahbabul Mustafa harus berdampingan dengan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan yang ada di negeri ini. Ngono. Orang gerwet. Awas nek Ponorogo milu-milu. Ora entuk. Iki sajane iki Solo ya ndelok wong sodron-sodron. Uteke kurang songo-songo. Nanti saya mati masuk surga langsung dinteni bidadari, bidadari ndile. Wong stres itu. Jelas orang stres. Kalau orang Islam tidak seperti itu kelakuannya. Dikatakan Islam tadi damai. Islam itu nikmat. Dipandeng gue nyeneng ge. Ayo mang tinggal wong Islam Islam mang tinggal Mbah Mbah mahar, mang tinggal Kyai Mustafa, Habib Mustafa para kiai yang lain. Mang tinggal alhamdulillah adem ten manah. Lah ngono kuwi. Aku nemen perengat perengut masang jenggot loro ngono diwake. Ngono. Opo? Masang jenggot ya orang apa-apa tetep entuk masang jenggot ya ini enak ya sunah ni ape ni elek aja mbok masang. Jenggot siji tok dawa mbok ini sunah Rasulullah ngisin-ngisine. Siji lu siji temlir. Dicekok-cekok <laughs> ya ngisor ini sunah Nabi Muhammad. Alah model mudrun sudrun. Ora kaya ngono. Ya tetep sunah orang ketang sithik tetep nek metu sunah kuwi jenggot sunah. Nek metune ora metu ya ora Wong sunah liyane cek akeh kok bingungi sunah jenggot ya. elena sing luput katanya kan kalau nikah dua tiga empat itu kematian buat waman ra an nikah min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni dalile wong niki boleh betul itu nikah itu sunnah kanjeng nabi termasuk salah satu sunnahnya barang siapa yang tidak melakukan sunnah rasul kabeh kudu nikah lho maksudnya ngono terus lah nek loro telu papat lah Aktiru min ummati fa inni mubahin bikumul umam yawmal qiyamah. Nek bojo siji anake kon 5 tok. Nek bojone papat kok iso 30 lah ngono kuwi. Iki kok ya sudrun meneh. Golek we alasan nggo nyenengke awake dhewe. Hati-hati. Dadi yo ya banyu ning aja kentir. Banyu ki ning di dibutuhke wong. Ning dhewe butuh wong. Aku termasuk lah ning kene nek banyu. Sing entuk, sing ora entuk tuku dhewe. Coba tak rasake bani banyu tenan ngelak soalnya bismillah. Ajib, enak. Sebab banyu ki. Lo bayang wong ngelak ngombe begini senangnya luar biasa. Coba urip ora nek banyu kaya kiki kekeringan-kekeringan. Bingung kabeh, naudzubillah min dalik. Oh do bingung. Nek kepingin ora kering, nek kepingin ora banjir, tak ada karo sing kuasa. A antum takhluqunahu am nahnu khaliqun al-waqi'ah. antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah, sapa sing nandur? Apa sing galeng Allah? Makanya cedak Gusti Allah. Nyedak bangsa ini menurut iklim, alah kakek ngomong lele. Iklim ya iklim, tapi nek nyedak karo sing gawe bumi ki enteng. Kowe nyedak komputer, tapi nyedak karo sing duwe komputer luwih pinter timbang komputere, ngono lho. Paham? Komputer ki kalah karo sing gawe komputer menungso ki aja kemaki, kalah karo sing gawe menung Allah. Kok ngatur-ngatur karepe dhewe. Ngatur iki Mbak Mari. <laughs> Dia katanya Mbak Mar ajib wis ngono ya. Dadi banyu ning aja Kintil. Nah, terus nek Kun parian wala takun pakisan. Wah, ya. Rawahu matese jati lasem tawang mangu. <laughs> kun parian dadi kowe iki wit pari aja dadi wit pari eh pakis lho. Gitu. Pari iki tambah isi tambah nunduk. Lah, tambah berilmu tambah nunduk cah nom-nom. Sekolah neng ndi dhuure koyo kaya apa kudu nunduk aja dadi wit pakis dlujur ngono terus. Wit pakis iki kongkone nunduk ora gelem bulan, menteleng ngono to. Dlujur Lah, kun parian wala takun pakisan. Kok mulai nggo kantonge Kun parian wala takun pakisan entuk ilmu hormatono wong-wong tua. Duwe ilmu sak lembar wong lembar wong tuwa mbok kasalahke kabeh. Bid'ah, syirik, wala apa to lele. Alah bek dulur jenengan to niku teng ten Solo. Lah memang memang dulurku. Ponorogo ora enak insyaallah. Ora enak sing ngono-ngono. Nek Solo enak sing ngono ya spin to. Enak sing elek-elek ora apa-apa. Dadi wong iki banyu kuwi mau adem. Banyu kuwi duyu kuwi meneng. Karena duyu terus nyiprati lho ora. Contohnya wong-wong Ponorogo kuwi. Eh Ponorogo wong Solo. Wah aku bisa rene ngomongke Ponorogo pamplengi kok malah. Neng pinggir kali ini terus al copot tuh cor nyiprat yo ora. Oh, silahkan tak alirkan supaya jadi halal, supaya ditinggon iki. Banyu sing ngalir kun banyu ki kenter gitu, terus jalan. Najis ilang. Dipisui ya ora nesu. Didon ya meneng, diuyui ya meneng, termasuk bumi. Dadi dia ya kowe lemah-lemah kue yang ngono Tukol Tukul terus kabeh so tumbuh. Diuyui ya ora nesu. Enak wet pelem diuyui langsung nibani sikon dhuwur ya enak. Wet pelem kula tak nguyuh dulu ya. Ngeyel nesu, tuak sirahmu, tuak loro tak ora. Malah alhamdulillah tetep metune ya legi. Ya. Enak wet pelem mbok uyuwi itu metune jadi kejut kesing nora enak. Ini loh hebatnya. Wes ben aku mbok uyu ora apa tak jupuk sarine apa. <laughs> Sari apa Langgeng loh, ngono lho, sing manfaat tak singkirke. Dadi menungsa muslim yang ngono kuwi. Dipisihi wong, oh dielek-elek, oh mungkin bener aku ki elek, berarti aku kudu berubah nek bener. Nek orang bener elek berarti waspada aja nganti dadi wong elek. Selesai. orang nesu. Awas wis sesuk lewat gol tak tak watu ke Kapolres niku, ke Pak Yuda ada apa? Nek dua masalah ki rasa kakean laporan, Laporan karo sing Ada masalah apapun seperti Ali Imam Syafi'i dipisui wong, dicaci maki engkau. dolim, engkau. syirik, engkau. guyu tak. Ya Allah Gusti nek wong kuwi kira-kira bener berarti aku sing salah. Ampuni dosa saya. Kalau orang itu salah berarti dia salah. Ampuni dosanya. Selesai. Orang lapor polisi, Pak polisi saya mau lapor. Oh iya siap. Polisi seneng biasanya dilaporin kan Tapi udah polisi mau Ponorogo. Lapor. Makin nih lapori maksudnya ojo dilapor ke sik rampung no sik kecuali tidak bisa hukum yang berjalan ngono lho. Oh silakan. Saya ini kemarin kebetulan jejer istri saya, istri saya itu al kentutu dua kali. Wong ngentut dadak kok lapor ke polisi kok kurang kerjaan. Sing salah ki sing lapor du polisi ne. Wong polisi ki cekelane yo ya ngono kok. Terima laporan kok. Lah saiki ora nek apa-apa kowe nglapor ono dhewe. Ngono ditulis wah polisi kok kabeh senenge nulis. Ya memang salah kowe lapor. Coba polisi ora nek laporan, tulisan nol, Lehebat. <laughs> Paling nikmat itu zaman itu. Al Imam Syafi'i didoakan. Lah wong Indonesia saiki Baru ngomong sidik ini melanggar hak asasi manusia. oh, ya. Yeah. Ini melanggar itu sudah melu-melu lah. Tadi ya banyu. Banyu ki kender Neng dini terus. Oh jo kender, Maksudnya nek kumpul wong mendem. Ojo melu mendem. Jangan wong-wong mendem. Solo. Eh. Ponorogo. Penura mendem. Ayo mendem solawatan. Ngono. No. Lho sak mendem-mendemi wong Ponorogo, insyaallah Allah apik lho. Sebab bisa gelem melu selawat. <laughs> Ngono. Oh, Hati bang mendemi wong Solo selawatan Mekah kabeh Mekah. Insyaallah dosa gedene kaya apa? Hei menung sosing maksiat, jangan khawatir, Allah masih mengampuninya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang telah berlebihan berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Ojo jenengan putus asa dengan rahmat Allah. Sing mendem ojo putus asa, sing main judi ojo putus asa, sing zina aja putus asa mandek kok kabeh tobat melu solawat melu kanjeng Nabi Muhammad selamat dunia akhirat mandek tak delok wong judi ku ya ora sugih-sugih ada judi terutama judi sepak bola barang pikir-pikir melu judi sepak bola lah yang anggo HP <laughs> aja melu-melu to urip ki 3 swidak tahun 70 tahun ora punjul Jadi aja kakean neko-neko cukup dibuat damai. Kata-kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia di muka bumi ini adalah kata-kata cukup. Contohnya pegawai. kita Judi terutama judi sepak bola. Barang pikir-pikir melu judi sepak bola. Lah yang anggu HP <laughs> aja melu-melu to. Urip kita tiga swidak tahun, pitung puluh tahun orang punjul. Jadi aja kakean neko-neko. Cukup dibuat damai. Kata-kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia di muka bumi ini adalah kata-kata cukup. Contohnya pegawai. Bagaimana Pak? Kalau ini ketemu pegawai, Pak pegawai, kira-kira bagaimana? Waduh, Habib, tidak sesuai gaji saya. Usaha saya setengah mati gaji saya cuma segini. Berarti tidak cukup. <laughs> Ketemu istri, Hai istri, bagaimana? Wah, suami saya ini tidak bertanggung jawab. orang cukup naik, kurang awalnya gue awake padahal bedene kaya oh ya Kaya Habib Syekh lho. Wedhe jenggoten ijek kurang wae. Lah kurang ngopo? Terus habis itu suami ya gitu. Bagaimana suami wah istri saya ini kurang perhatian sama saya. Saya pulang dari kerja merengut. Saya istri on tomponen. Nek pas merengut tuh jombok cedai, ini pas mesem nyedak. Oh. Selesai tak? Oh enak tok beb nek nglambe kaya ngono ya penak beb. Nek ngomong tok ya penak bener memang ngomong iki luwih penak timbang lakone. Lho aku yo ya ora iso, aku nek delok bojoku teko bojo merengut lho. Oh iki jek merengut tak cethaki malah malah kaya perengut-perengut dan tak nengke wae. Terus aku udut ngono kuku. Terus kalau tu. Tak ngono ke. Bojo merengut nang pojokan ngono. Karo ngelirik ngliring ngenteni dilak. Tak awe-awe ini. Isnemil mubin. Orang nyedak cek merenggut karmu. Halene terus ana susu aku ya tak pikir-pikir timbang aku merengut, ya ora cedak-cedak tak mesum lah Menang. Sakjane merengut iki hasilnya ya ora enak apa-apa. Nesu bengi kuwi kadang sing siji ngadep kanan siji ngadep mburi padahal atine wong loro kuwi donga masing-masing mbok sing kono ki sing miwiti. Delalah ya ora enak sing miwiti mung kurang ajar menungso Ponorogo ora ora Solo Solo daripada nesuan-nesuan lebih baik ya sudahlah wis to Mbak timbang merengut merenggut bismillahillah itu mesem ngono wae ah ngono lho pena suami ya begitu engko terus apa lagi anak rumongso wong tua ora sayang tidak cukup kasih sayang orang tua orang tua rumongso anak ora bekti akhirnya tidak ada cukup kabeh Wong sing paling nikmat orang yang selalu mengatakan cukup. Siapa? orang yang pandai bersyukur. Wong nek syukur alhamdulillah Gusti. Senajan niki setunggal ewu cekap nggih kula Gusti. Tapi insyaallah kula luar biasa kula nyuwun Gusti mengke mang tambahi nggih. <laughs> niki cukup tapi alus ngono lho. Cukup alus beda karo wong Solo. Ya Allah kenapa? Kok cuma seribu saja? Lah iki medeni. Ucapan doa mengapa seandainya jikalau orang mungkin kabul belas. Ayo Wong menolong kalian ndonga ya Allah mengapa? Oh surah entuk entuk mugur mengapa terus? Jadi sesuk ya mengapa nek Wong njaluk duit kok mengapa mengapa? Menengo wae istighfar sing akeh, salatmu sing apik, karo wong tuwa sing apik, sambung tali silaturahmi, ora sah mengapa? Grujuk kabeh DKI. Contone enten tiyang tanglet nggih kula, Beb. Kula niki sampun duha, sampun tahajud, sampun niki, tapi kok rezeki tansah seret, Beb. Oh ngono. Lha ya subhanallah tak kok iso ngono ya Mas ya. Kuwi untung. Kowe salat kuwi rezekimu sirat apa neh ora salat. Lha pripun to bek mung kula niki tanglet lho. Kowe iki wis duha lho Mas. Kowe salat subuh, duha, tahajud, ajek iki seret apa neh nek ora tahajud. Oh, tambah seret malah kowe ngene terus nek mlaku. Ceguen terus. Jadi alhamdulillah Gusti Allah ngerti nek kowe iki ora pantes entuk ditangkep. Entuk ditakeh malah kemuaki mendem terus. Jadi sepen pikir jadi dungo. Contohnya, kenapa Allah tu kadang menunda punya nyawang Islami? Tapi orang sing model sudrun-sudrun ni langsung dikait. Contoh yang paling gampang. Sewaktu saya ke Ponorogo tadi enek wong amen ning pun Ngapuntene. Rambut iki jebobok. Wulele kaya model Bob Marley. Ceruntil-ceruntil ngono kuwi. Lah bok Bob Marley iki didusi, saya ngedusi orang itu ayu nganggo sampo. Lah wong Pacitan apa wong anu wis letek eli. Apa wong Solo. No? Ini supaya rambut seperti Bob Marley itu dikerukup seminggu. Ora adus raya tengi ambune isine kecoa. Tikus komplit. Kebetulan awake gede metekel no. Anu, kelambine ke dipas-paske cangklongan kene tato tok, kene tato tok. Suarane eli banget. Gawa gitar. Solatun ngono tak. Tak buka kotornya tak edit ewu wis nyengir. Oh Ngono. Ngamen kuwi. Akhirnya sing Solatun oh. wi jalam ilmu. Oh, ngerti soalnya sing nyetir Habib Syekh. Nyanyi ini, oh ini penyanyi solatun nih, niru solatun. Suara ini elik, wis gembel ngono kuwi, nganggo tantu, ora pernah solat soalnya. Nyikir-nyikir, ngetake rong ewu. Kebetulan wong Ponorogo pas lewat, Sami Roto adalah perawatan pertama Sumoroto kok Samiroto Sumoroto Samiroto apa Sumoroto bangju pertama mandek pengamen lo gendiro di tanah Babul Mustafa loh Habib saya untuk enak uat. Mas tambah satu lagu. Ya hanana. Tambah lagi mas. Anten. Tambah lagi mas. So so Tambah rojo dulu, gue. Tak kei tetep rongewu. Padahal lagune lima lho. Gara-gara apa? Aku seneng delok menungsane, suarane enak. Tak suwek-suwekke entuk ya 2000. Lho, ngono kuwi wong Islam. Wong Islam iki karo sing kuwasa dungane aja, istighosane aja, manakipane aja, ijek dirungokke karo sing kuwasa. Ngono lho. Entuk ya 2000, padha wae ngono lho. Mudengi ora mudengan ki ya wong Ponorogo kuwi. Tadi sing maulutan lutan, ya rezeki ini pantas rada serti ya pantas sebab Gusti Allah seneng jenengan. Lho aku kini ketemu pacarku. Lah lah aku ki yo pacarku biyen ya wong Madiun lho. Dan iki enak Pak dia pacar Pak Liki pacarku niki. Saniki dadi bojoku ngono lho maksude pacar sedina. Wong lanang nek golek bojo rasa kesuwen. Aku biyen ya golek bojo Madiun tak delok cocok tembung lho Tolak karepmu juga ki ya syukur. Delalah gak kelingan sakit dia anak limo. Lah pacaran limang tahun, hitung tahun orang dua anak belas, putul malah. Waduh aku hatiku sakit ditinggal pacar. Terus terus gue ngopo, ada pacaran bareng. Wong wedok neh ngono ditinggal wong lanang wis buayane kaya aku tidak bisa meninggalkan kekasihku. Halah, <laughs> apa to, Nduk? Bojomu ki ora pernah sikatan, abape mambu ngono kuwi cek mbok cekeli wae nggo apa golek wong lanang sing soleh-soleh kuwi Mau gue tuh aja percaya karo wong lanang-lanang wong lanang nek ngurayu luar biasa termasuk jenggote iki wah wajahmu wis ngono kuwi ingat kecekel ya biasa wajahmu kaya ya melambu dindir <laughs> kenangin mati ini lho tapi nek urung kecekel wah bulan purnama tidak seindah wajahmu mbak alah Terus, gue? ini kaya ngono ki serasi, gue. Ki mau cerita apa terakhir ki mau? Tak tekan kono. Ngamen ki mau. Itu Allah. Allah itu begitu. Aja wedi. Pasti Allah memberi. Cedak karo sing kuwasa. Duit 2000 ya contoh. Apa tuh makna barokah? Barokah itu bukan la nakum syukur dikai tambahan itu. Bukan disewu ditambahi jadi rongewu mboten. La nakum itu jadi berkah ziyadain engko ning surga. Bukan di dunia, dunia ziyadah podo wae. Metune dadi al kotoranu. Panjenengan itu desa Yuto kula sanjang kali tiang-tiang Solo. Le sakjane kuwi sing gawe wong beda ki gara-gara mandeng al nontonu. Sewaktu kita melihat di situ timbul masalah. Penglihatan dan pendengaran ini yang merusak kadang hati. Contoh. Contoh Sewaktu kula disuguhi tenggene Pak Kapolres, eh cinta sinten niku nggen kula ten Solo pengajian nyuguhinya itu sego kawat. Mudeng sego kawat. Oseng-oseng suun wil Suun kaya kawat itu modele, bihun-bihun. Aku nek ngomong karo bojoku kuwi iki mbok masak kok kawat terus mbok pisan-pisan gedhek Apa palu bang, masak kawat bae terus wis tak kawat kawate. Cuman gara-gara aku ku ya seneng kuwi ngono lho. Tempe ngono. Tak delok aduh oseng-oseng kawat, Aduh gara-gara moto nonton. Timbul tidak nafsu oseng-oseng kawat, Lah delal anggone polisi tempat-tempat tadi yang transit delok sate. nafsu timbul. Padahal saya makan oseng-oseng kawat karo mangan sate, warke ki padha. Bedane apa coba? Warek itu bedanya warek dan anu apa yo? Warek mangan tahu, warek mangan tempe, warek mangan sate, warek mangan kentaki apa mangan apa padha. Warek ngono. Beda nek warek kentaki iki beglegekan iku terus beda, ora enak padha wae. Nek mangan warek sing penting warek. Sewaktu kita tahu bahwa semua makanan ini memperkenyang kita, apapun makanan itu, yang penting halal, insya Allah kita semua sama. Lah waktu mandeng itu mulai beda. Makane aja sok nontonan. Wong wedok-wedok nonton tangga. Kuwi suamine iki kerjane apa to? Rong sasi kok satu ku motor loro. Lah gara-gara nonton to kuwi. Coba meneng merem ngono wae. Lah kuwi kok satu tuku motor? Oh jelas wong pinter. Lah wae dhewe iki kan kama hada jadi ya kurang lepe, Ngono, salah salahno awakmu aja nyalake wong liya. Insyaallah itu sebagai kunci. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah jam 12 kurang sak jam. Kalau jeng pamit, gen kulon niku top gue. Ya Solo bagian pelosok. Mungkin Insya Allah, mudah-mudahan ini kegiatan ini bukan cuma sekali di Ponorogo, di Madiun, di Mausmati, di Pacitan, terus nanti di Trenggalek kalau perlu Agung, terus perlu nanti di Ngawi, ini khusus daerah sini aja. Nanti berkat Habib Mustafa dan Habib Ayib serta para habaib yang lain dan para kiai yang lain, insya Allah kita bisa kerjasama yang apik, yang bagus. Kerjasama dalam kebaikan, jangan suka kerjasama dalam kejelekan. Ya, yeah. hati-hati terus, hiduplah yang damai. Jadikan kehidupan ini indah, jadikan kehidupan ini nikmat, jadikan semua yang kita terima kita ridho wa indarullah bil maksumi ishta muna'man nek jenengan ridho atas pemberian Allah jenengan urip kesang tendunya nikmat tapi nek boten ridho merasa kurang terus hidup dalam gelisah lebih baik kita yakini apa yang kita terima walaupun sedikit dia barokah barokah itu tambahan dari Allah yaitu mungkin kita mendapat satu juta tetapi keluarga kita tidak ada yang sakit keluarga kita semuanya sehat, makan apapun mampu nikmat. Ada yang mendapatkan satu juta, tapi keluarganya sakit, keluarganya semua susah, tidak bisa makan ini, dilarang makan itu. Akhirnya tidak cukup satu jutanya, karena tidak barokah. Makanya makna barokah bukan tambahnya duit, tetapi manfaatnya duit itu bisa jadi maksimal bagi kita insyaallah Rabbi bamba'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Abah Yai Umar untuk menutup doa Bismillah iya, iya, iya. Muhammad Allahumma akhrufna Allahumma akhrufna Rabbana tanam, rabbana, rabbana, rabbana, rabbana, rabbana, اللهم إنه لك من الهم رحمة

التقين Alhamdulillah, rabbil رب alhamdulillah الحمد warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya mohon supaya dengan kesopanannya pulang masing-masing dengan sopan pula di jalan, di lalu lintas. Jangan kita ini di jalan membuat kacau yang lain, terutama yang membawa bendera. Jangan dikibar-kibarkan takut nanti kalau kena yang samping untuk Banser dan yang anu berdiri aja ndak usah ikut jalan Insya Allah masyarakat kita baik semuanya tidak akan ada yang salaman nek kepingin salaman ten solo ngantos putul boten napa-napa nggih nek ten mriki boten sah mawon kacinge lancar semua perjalanan nggih insyaallah kita ketemu lagi tanggal 4 pagi di bulan November ten pondok Duris burisabo. Duri Sawo tanggal 4 pagi hari Jumat tanggal 4 pagi 4 November 4 November Duri Sawo insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi dengan para kiai para ulama para habaib kita jazakumullah khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh